Hmm, kita akan bahas sekarang tentang sunnah-sunnah di dalam salat biidznillah. Salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan terakhir kita telah membahas rukun-rukun dan wajib-wajib salat. Nah, sekarang kita sampai Pembahasan sunnah-sunnah sholat. Dan yang dimaksud dengan sunnah-sunnah sholat itu adalah ucapan ataupun perbuatan yang disunnahkan untuk dilakukan di dalam sholat. Nah, ya, jadi eh, apa perkara-perkara baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan yang disunahkan di, dilakukan di dalam sholat. Orang yang mengerjakannya dapat pahala, dan meninggalkannya tidak membatalkan sholat. Ya, baik eh, secara sengaja ya, tidak membatalkan sholat. Dan tidak disyari, disyariatkan sujud sahwi karena meninggalkannya. Tidak disyariatkan sujud sahwi karena meninggalkannya. Ini adalah sunnah-sunnah di dalam sholat ya. Baik itu ucapan, perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan di dalam sholat mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya tidak membatalkan sholat, sekalipun sengaja. Dan jika meninggalkannya, tidak disyariatkan apa? Sujud jahwi. Ya, dan perlu diketahui bahwasanya dalam bab ini terdapat perkara-perkara yang disepakati, ijma, dan eh, apa namanya? Eh, ya perkara-perkara yang lainnya yaitu perkara-perkara yang diselisihkan oleh para ulama. Jadi ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati akan kesunahannya, ya akan kesunahannya. Namun di sini perlu bagi kita untuk membahasnya dan mengetahui kemudian tidak memperdulikan tentang masalah adanya perselisihan tersebut. Kita berupaya dan berusaha untuk mengamalkannya, menjalankannya. Nah sekarang kita akan mengawali yakni as-sunan al-qauliyah, sunnah-sunnah qauliyah. Ya, kita awali sekarang dari pembahasan sunnah sunnah qauliyah, yakni sunnah kang bangsa pangucap. Yang pertama adalah al-qiraatu ba'dal Fatihah, membaca Al-Qur'an setelah Al-Fatihah. Itu hukumnya sunnah. Jadi disunahkan membaca satu surat atau ayat-ayat yang mudah bagi bagi orang yang sholat untuk membaca pada dua rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah. Dan ini adalah ijma'nya para ulama, secara ijma'. Jadi habis Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Ya, demikian juga disunahkan kadang-kadang ya membaca surat pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Kadang-kadang, tidak terus menerus ya boleh ya nah, terutama misalkan kita jadi makmum pada rokat yang ketiga dan rokat yang keempat sudah selesai membaca al-fatihah kok apa imamnya si towo ini gitu ya ngapain kita baca surat ya nah, jangan diem aja diem mesti ngelamun ya kalau dia mesti ngelamun mikir yang lain ya atau membicarakan batin yang lainnya kalau sampai kita diem jadi jangan diem tapi membaca Ya. Berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala dia berkata, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fi rak'ataini al ulayain min adh-dhuhri wal 'asri bi Fatihatil kitab wa surah. Nabi biasa di dalam dua rakaat pertama dari salat zuhur dan asar membaca Fatihah dan satu surat. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan. Kadang beliau memperdengarkan bacaan beliau kepada kami. Ya, memperdengarkan bacaan ayat-ayat yang beliau baca kepada kami. Wa yaqra'u fi raka'ataini al-ukhrayataini bi Fatihatil Kitab dan beliau membaca pada dua rakaat yang terakhir hanya membaca Al-Fatihah saja. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan yang semisalnya juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Adapun membaca pada rakaat yang ketiga dan yang rakaat yang keempat kadang-kadang ini berdasarkan hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam كان yaqra'u fi salati dhuhri fi الركعتين al من min kulli قدر qadra 30 ayah wa fil ukhrayaini qadra 15 ayah al-hadis rawahu Muslim hadis riwayat Imam Muslim ya jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada sholat duhur dua rakaat yang pertama membaca ayat seukuran 30 ayat. Seukuran 30 ayat, dua laman, dua laman lah gitu ya. Seukuran 30 ayat. Kemudian pada dua rakaat yang terakhir seukuran 15 ayat. Ini satu halamanan, satu halamanan lah gitu ya. Jadi <clears throat> Ini yang di di beliau baca ya uh, alaihi salatu wassalam ya. Jadi pada dua rakaat yang pertama seukuran 30 ayat. Dua rakaat yang kedua seukuran 15 ayat. Maka diambil faedah dari hadis yang terdahulu yaitu disunnahkan membaca pada dua rakaat yang pertama lebih panjang daripada dua rakaat yang terakhir. Jadi semakin awal maka bacaan Qur'annya juga semakin panjang semakin akhir bacaan Qurannya semakin pendek ya. Jadi ini sunnahnya demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disunnahkan tartilul qiraah wa yustahabbu kadzalika tartilul qiraati wa tadabburu wa bil ijma'. Disunnahkan demikian juga membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Dengan tadabbur, tartil dibaca dengan pelan ya ditajwidkan bacaannya ya yang panjang-panjang yang huna-huna ya yang berdengung juga ber berdengung dan yang seterusnya sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Qur'an bagaimana makhrajnya dan lain sebagainya wa yukrahu al-ifratu fil isra'i fil qira'ati bil ijma' dan dimakruhkan berlebihan di dalam cepat membaca Al-Qur'an jadi jangan baca Quran di dalam sholat itu dengan cepat.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 Amin. Sekali nafas. Ya. Iso iso <laughs> gitu ya. Tapi itu menyelisih sunnah gitu ya. Enggak benar baca Quran sekali nafas seperti itu gitu ya. Kita diperintahkan membacanya dengan tartil ya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala mustahil orang baca dengan cepat itu tadab tadabur mustahil mustahil orang baca cepat itu kemudian khusyuk mustahil ada orang mengatakan alhamdulillah salat kita selesai 23 rakaat dalam 7 menit dengan penuh kekhusyuan eh oh, <laughs> ya <laughs> ya Ah, mungkin nggak? Nggak mungkin itu. Mustahil. Katakan khusuk. Khusuk enggak, tumanina enggak, ganjaran yang enggak. Kan gitu. Ya. Dan demikian. Jadi harus dengan tar tartil. Khusyuk. Masya Allah kan gitu ya. Jadi harus dengan penuh kekhusyuan. Khusyuk. Taib. Ya kalau apa namanya. Eh, apa dibaca dengan penuh apa tadabur maknanya seperti hadis tentang masalah membaca Al-Fatihah ya di mana tatkala kita membaca Alhamdulillahi Alamin maka Allah akan menjawab hambaku memujiku Ar-Rahmanur Rahim Allah akan menjawab hambaku menyanjungku dan seterusnya dan sampai di akhir ayat di akhir hadis Eh, apa namanya Allah taala berfirman wali abdi masal dan bagi hambaku apa yang dia yang dia minta jadi ada dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membacanya dengan cepat ya maka itu menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ya Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an waratilil Quran tartila dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Dan bacalah dengan tartil. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kemudian di dalam baca Al-Quran disunahkan wa yustahabbu su'alullah ta'ala wal isti'adatu bi inda dzikri ayatir rahmati wal azab. Disunahkan meminta kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah, dan berlindung kepada Allah pada saat menyebut ayat-ayat rahmat dan pada saat menyebut ayat-ayat azab. Jika melewati ayat rahmat, meminta bermohon kepada Allah. Kalau melewati ayat azab, minta perlindungan kepada Allah. Jadi misalkan berbicara tentang surga, kita berdoa Allahumma ad, apa? Allahumma adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkan aku ke surga. Allahumma ini as'alukal jannah ya Allah, aku minta surga ya. Kalau rah membicarakan rahmat ya Allah, irhamni ya, ya Allah rahmati aku. ilfirli ya Allah ampuni aku. Terus seperti itu. Jadi ada apa ada komunikasi gitu ya tatkala kita membaca Al-Qur'an gitu. Dan itu tidak mungkin didapat kalau membacanya dengan nyepur ya. Nyepur. <laughs> membacanya dengan nyepur gitu ya. Sekarang komai belas ya, terus gitu ya. Nah, Kak mandek lek nang stasiunnya kan gitu ya. <laughs> Maka ini tak benar. Jamaah sekalian mengenai Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan e, berdasarkan hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, aku pernah salat bersama dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini kok suaranya nggak ada yang masuk ke sini. Baik, kita lanjutkan. Dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala dia berkata, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftatahal baqarah. Oh, luar biasa. Kata Khudaifa, aku pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam lalu beliau mulai membaca membaca surat Al-Baqarah. Salat malam nih membaca surat Al-Baqarah. Beliau membacanya itu yaqra'u mutarassilan. Membaca dengan pelan, ya. Membaca dengan uh, apa namanya ya uh, pelan penuh tadabbur tafakur idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah kalau dalamnya beliau melewati ayat yang ada tasbihnya maka beliau bertasbih wa idza marra bi su'alin sa'al kalau melewati ayat yang mengharuskan untuk atau menganjurkan untuk meminta maka beliau meminta wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadha jika beliau melewati ayat yang berisikan harusnya ta'awud minta perlindungan kepada Allah, maka beliau pun berta'awud summa raka, lalu beliau ruku. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dibacanya dengan penuh tartil, ya, ditetaburi maknanya. Kemudian juga istahabu fi salat yang yakula dan disunahkan di dalam salat untuk membaca subhanallah. Kapan? Idza qara'a qaulahu ta'ala Sabbih rabbikal a'la itu ya. Jadi sabbih isma rabbikal a'la kita baca sendiri subhanallah atau subhana rabbiyal a'la. Ya. Wa idza qara'a alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyal mauta. Kita membaca juga apa? An yaqula membaca subhanaka fabala gitu. Jadi alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Kita membaca subhanaka fabala gitu ya. Apakah itu kita yang membaca atau kita yang mendengar? Yang membaca itu jadi ada komunikasi, ada interaksi dengan Al-Qur'an. Ya, dan tidak wala yusra idza qara'a dan tidak disyariatkan jika membaca alaisallahu biahkamil hakimin an yakula bala wa ana ala dzalika minasyaitin kalau ini tidak disyariatkan ya wala an yakula idza qara dan juga tidak disyariatkan untuk membaca untuk mengucapkan jika membaca fa bi ayi haditsin ba'dahu yu'minun amanna billah wala an yakula dan juga tidak membaca jika imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Ista'antu billah. Nak perlu. Gitu ya. Nak perlu. Fa inna hadza kullahu la yathbut al haditsu fi karena semua ini tidak apa tidak valid hadisnya dari Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Jadi walhasil <clears throat> interaksinya itu bisa interaksi karena ada dalilnya atau karena sesuai dengan apa namanya perasaan kita. Ya, ya tentunya itu akan berkaitan dengan pemahaman kita terhadap apa yang kita kita baca, gitu ya. Lekak faham paham, ya ngarang. Ya lekak faham nggak usah, nggak usah ngarang. Misalkan fi suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam misalkan gitu ya. Eh, ini nggak ada Enggak ada dalilnya, mana dalilnya kan itu ya. Kok orang membaca alaihi, alaihi salam, kan mana? Enggak ada dalilnya seperti ini. Ya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Taib itu tentang membaca setelah Al-Fatihah ya. Sekarang kita lanjutkan yang kedua yaitu al zikru fir ruku'i bima ya'ti. Zikir pada saat ruku dengan zikir berikut ini. Wah, ini semua sudah ada dalam buku yang pernah kita bagikan ya. Sudah dapat ya. Ada yang biru, ada yang dapat biru, ada yang dapat ya, ada yang dapat biru, ada yang dapat merah muda ya. Ada yang dapat cetakan bagus dari Bangil. Gitu dulu kita bebaskan. Yang belum ya belum ya. Belum lahir. <laughs> Iya. <laughs> Al-zikru fir ruku'i bima ya'ti. Zikir, zikir di dalam ruku' dengan yang berikut ini. Yaitu membaca Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ini diantara doanya ya Allah untukmu aku ruku untukmu aku pasrah denganmu aku beriman untukmu pendengaran penglihatan eh, benak tulang ya eh, apa namanya persendianku itu khusyuk untukmu eh, ya jadi ini adalah di antara doanya Allahumma laka laka raka'tu wa bika walaka aslamtu wa bika amantu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Ini juga di antara doa ruku. Jadi bukan hanya subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim bihamdi ya. Mutakhir juga ada. Yang kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini juga doa apa sunnah qauliyah ya kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir lima suci engkau ya Allah wahai Rabb kami dengan memujimu ya Allah ampuni aku ya. jadi adalah doanya doa rukuknya juga membaca subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh ini juga kita baca maha suci ya maha keramat apa ya ini terjemah apa di situ maha kudus ya nggak diterjemah ya terus Ya Rabbul malaikat wa Ruh Rabbnya para malaikat dan Jibril Subhanadil dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah Ya Maha suci Allah ya yang memiliki keperkasaan, keagungan, kerajaan, kesombongan dan kebesaran. Ini doa pada saat ruku. Dan masih ada lagi yang lain doa-doa yang lainnya. Ya, walhasil ya kita beli buku berkaitan dengan masalah salat, masalah doa-doa di dalam salat ya. Yang terpercaya yang disebutkan di dalamnya apa? Ta dalilnya, dalil-dalilnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih. Itu kalau yang belum dapat bisa fotokopi, fotokopi sendiri atau yang semacamnya. Boleh ya. Tanya yang sudah dapat. Yang ketiga, Azikru ba'da al qiyam minar ruku'i wa ba'da rabbana lakal hamdu. Jadi zikir pada saat i'tidal bangkit dari ruku. Selain rabbana lakal hamdu. Kayak kan kayak uh, kita bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah bagi imam dan bagi munfarid. Lalu membaca bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian ya. Sami Allahu liman hamidah membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu atau semuanya Allahumma rabbana walakal hamdu. Lalu baca apa? Di antara doanya adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau dibaca fathah. Boleh, boleh fathah, boleh dhammah. Ya dibaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Yang maknanya beda, tapi bedanya saksrit. Ya, maknanya beda ya. Tapi ya tidak terlalu jauh bedanya. ahlas ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna lak abdun Allahumma la mani'a alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran taiban, mubarakan fih. Itu adalah di antara doa-doa e Tidal Ya, maknanya luar biasa. Ya. Allahumma Rabbana ya Allah, Rabb kami, lakal hamdu bagimu segala pujian mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in badu dibaca dengan fat, dengan fathah misalkan yang pujiannya itu adalah sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang ada di antara langit dan bumi dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari segala sesuatu setelahnya ya. Kalau kemudian dibaca mil'u Allahumma rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah bagimu segala pujian yang. Ya. Kalau tadi itu dari hal ya, sekarang jadi sifatnya. Yang segala pujian itu pujian yang memenuhi langit dan bumi. Pujian yang memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Dan pujian yang memenuhi segala sesuatu yang kau kehendaki setelahnya. Beda nggak maknanya? Hah? Ya beda tipis ya. Beda tipis, beda beda dikit ya. Baik. Kita lanjutkan ahlas alusana'i wal majdi yang engkau Allah zat yang berhak untuk dipuja dan dipuji. Ya, ahaku makal abdu wa kulluna lak abdun. Se apa namanya sehak-haknya apa yang harus dikatakan oleh seorang hamba dan masing-masing di antara kami bagimu adalah seorang hamba yang harus diucapkan adalah Allahumma la mani alim ataita ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau beri wala mu'ti alim mana'ta tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau halangi wala yang faudal jaddi mingkal jaddu dan tidak akan bermanfaat kekayaan orang yang kaya terhadap siksamu Ya, jadi ini diantara yang kita baca. Kalau kita renungi, kita tadaburi doa-doa kita dalam sholat, maka kita nggak sempat ngelamun di dalam sholat kita. Ya, nggak sempat ngelamun. Kenapa kok kita banyak ngelamunnya dalam sholat? Soalnya nggak paham gitu ya. Nggak, <laughs> ya, nggak paham apa yang kita baca sehingga banyak ngelamunnya. Tapi kalau kita paham tadabur maknanya, maka nggak sempat ngelamun kita dalam sholat itu. Ya. Wong sing paham, kadang-kadang sing ngelamun kan gitu ya apa ah, meneh sing gak paham. Tidak balik lali ya sian ya. Juga Rabbana lakal hamdu ya Allah ah, wa ya Rabb kami bagimu segala pujian hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ini sebagai pujian yang banyak, yang baik lagi penuh berkah di dalamnya. Ini sunnah kauliyah yang ketiga. Yang keempat, adalah azikru fi sujud. Zikir di dalam sujud bimayati dengan yang berikut ini. yakni selain subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa Selain itu apa? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Ya dipilihkan di sini oleh mu'alif yang pendek-pendek. Nah, -pendek. yang panjang ya. Ya, amalkan dulu yang pendek-pendek. Ini panjang belakangan, lon alon ya. Baik. Baca Allahumma lakas saja tuh ya Allah untukmu aku sujud. Wabika amantu kepadamu aku beriman. Walaka tu dan untukmu aku pasrah. Sajada wajhi sujud wajahku lilladhi khalaqahu wa sawwarah. Kepada zat yang menciptakan dan membentuknya wasyaqa sam'ahu wa basarah kepada zat yang telah membelah pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanal khaliqin, ma suci Allah sebaik-baik pencipta. Ya. Ini luar biasa kalau kita membacanya. Demikian juga doa yang kedua, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufir lima suci engkau ya Allah wa ya Rabb kami dengan memujimu ampuni kami. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh sama dengan tadi itu. Subhanadil jibaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ya, ini juga doa yang lainnya. Jadi silakan dilihat sendiri di buku-buku doa yang terpercaya yang disebutkan dalilnya. Semua dalil dalil yang kita sampaikan tadi itu adalah dalilnya sahih ya. Riyad Muslim Abu Dawud ya. E, Nasai dengan sanad Hasan, riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasai, riwayat Bukhari, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, riwayat Muslim dan seterusnya. Sekarang yang kelima, eh yang berapa? Nah, yaitu eh, belum belum yang kelima ya, masih kaitan dengan sujud, yaitu memperbanyak doa di dalam sujud. Jadi dalam sujud kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Di antara sab, eh, hadisnya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa amma sujudu fajtahidu fid du'ai faqaminun an yustajaba lakum." Adapun pada waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa Kenapa? Karena itu akan lebih layak untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujudnya itu adalah berdoa, eh, sujudnya berdoa di dalam su, sujud. Di dalam sujud diperbanyak untuk berdoa. Sujud di dalam sholat. Bukan sujud di luar sholat. Tidak ada sujud di luar sholat tanpa sebab. Sujud di luar sholat, misalkan karena baca ayat sejedah baca Al-Quran melewati ayat sejuta lalu su, sujud sujud tilawah namanya atau sujud karena mendapatkan nikmat yang baru sujud syukur karena dapat nikmat yang nikmat yang baru gitu ya misal dapat rezeki baru ya rezeki baru eh <laughs> Nah itu kesia-siaannya. Nggak perlu kalau gitu itu biasa-biasa aja gitu ya. Nah, ya. Biasa-biasa aja. Nah. Hah? Iya, nggak nggak perlu. Buat, buat apa? Itu permainan ya. Itu ber permainan. Kecuali misalkan e, permainan olahraganya olahraga syar'i, boleh, gitu ya. Mulai kuning, wah sujud syukur boleh, nak apa-apa. Kenapa? Uh, itu olahraga olahraga yang syar'i, masru. Dan olahraga ya, olahraga eh, yang dibolehkan untuk menerima hadiah, ada hadiahnya berkuda, memanah dan berenang. Itu ada hadiahnya, itu masru syar'i gitu ya. Uh, bal-balan, tidak syar'i apa ebo eh, ya boleh boleh aja kan itu ya itu mubah ya mubah tapi ojo gak, perlu kadek sujud sujudan barang kul itu syukur apa baik ya? ya, gak perlu dalam arti tidak perlu gitu ya tidak perlu tapi kalau misalkan <laughs> ya apa jenenge ono sing ngelakon ini jarno ae wis bapak ya. Timbang bungok-bungok lunjak-lunjak mencolot-mencolot <laughs> gitu ya. <laughs> ya, jarno ae. itu enggak perlu ya, tidak tidak perlu ya, <laughs> ya gitu. Artinya di sana itu kan ada istilahnya itu eh, darul mafasid muqaddam ala talbil masalih. Ya, gitu ya. Nah, timbang dia eh, lari-lari, loncat-loncat, habis eh, jarno habis, sujud syukur kan. <laughs> Bapak wis. <laughs> ya, kenapa ada mado madarat? Nah, ketimbang ngelakoni apa namanya? nggak kena gena-gena wis akarmu wis gitu. Jadi, dari situ nggak perlu ya, tidak tidak perlu. Kita lanjutkan. Jadi eh, contohnya misalkan habis sholat, habis dikir, kemudian kok sujud. Sujud apa itu? Kan gitu ya. Perlu dita ditanya. Tidak ada perintahnya yang seperti yang seperti itu. Ya. Habis sholat, habis berzikir, kemudian dia sujud. Ya, mungkin dalilnya ini sama sujud fasjada itu fit doa. Adapun dalam sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Karena itu lebih layak dikabulkan. Aku ingin doaku dikabulkan. Lalu dia sujud misalkan di luar sholat. Bukan itu maksudnya. Sujud yang dimaksud di sini adalah sujud di dalam sholat, bukan di luar sholat. Jadi nggak nggak disyariatkan. Habis sholat lalu sujud, sujud apa nggak jelas itu. Ya itu nggak masyru, nggak ada contohnya. Ya tidak ada contohnya. Demikian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudi dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di dalam sujud beliau, Allahumma ufirli Allahumma ufirli dzambi kullah. دقه وجله وأوله وآخره وعليته وآليته وعلانيته وسره Ya. Jadi di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah ampuni aku seluruh dosaku. Ya, sing lembut, ya, tiqahu wajillahu, sing lembut, apa lawani lembut itu? ya, lawannya. Yang dimaksud di sini adalah sing cuwi-luwi gak ketok ambek sing gawede ketok. Itu maksudnya gitu. Apa terjemahannya sing enak? Kali ya. itu terjemah apa? Yang tidak terlihat dan yang terlihat. Ngono ya. enggak mewakili sebenarnya. Sebenarnya itu enggak enggak mewakili ya. Kata-kata diqahu wajillahu. Ya, jadi dosa yang ya tadi itu kecil sampai enggak kelihatan atau yang besar tampak keli tampak kelihatan. Yadiqahu wajillahu. Atau yang maknanya adalah yang dosa itu samar gak rumangsa ngelakoni utawa sing dosa itu jelas-jelas itu adalah do, dosa. Itu maknanya banyak ya. Wa awwalahu akhirahu. Doa yang awal, doa yang terakhir. Wa alaniyan tahu sirrahu. Doa yang terang-terangan dan rah rahasia. Semuanya minta diampuni. Oh, ini doa yang luar biasa ini ya. Enggak perlu ngarang-ngarang sampean ini wis mencakup segala hal doanya Nabi. Allahumma li dhambi kullahu diqahu wa jillahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya. Wa awalahu wa akhirahu. Di wal awali ya enggak apa-apa ya. Baik, sekarang yang kelima. Ad-du'a'u baina sajadataini bima ya'ti. Doa di antara dua sujud, ini duduk if tirash. Duduk, doa, duduk di antara dua sujud. Ini doa iftirash. Apa yang kita baca? Allahumma ufirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Rabbi ufirli warhamni wahdini warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wa'afani tidak perlu ya. Nah. Jadi kalau uh, uh, kalau karena anak tulis di buku saya yang tentang zikir itu wafuani itu tambahan disebutkan dalam uh, apa namanya uh, Ulumuddin oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala tanpa ada sanatnya, tanpa ada sanatnya ya. Maka kalau kita kembali kepada nas teks asli hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ada penyebutan wa'fu ani ya, hanya sampai pada wa'afini Ya Allahumma ufirli warhamni wajiburni wahdini warzukni wa'afini. Ya. Ah, taib, uh, seperti itu. Atau juga kita membaca Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, Rabbi ufirli. Ya tidak apa-apa. Ya. Jadi tidak tidak ada masalah semuanya itu. Ya, tergantung kadang-kadang orang sholat itu e, sesuai dengan kondisi suasana hatinya. Gitu ya. Nah, suasana hati itu nanti akan mempengaruhi kadang suasana hati itu mempengaruhi apa yang dia baca mempengaruhi bacaan Qur'annya, mempengaruhi doa-doa yang dia panjatkan, juga mungkin mempengaruhi lantunan-lantunan ayat Al-Qur'annya. Gitu ya. Mungkin lek, le lagi seneng hati ini ayat Qur'an nih, moto nih seneng-seneng gitu ya. Kalau lagi sedih, Qur'annya melok sedih ya <laughs> gitu ya. Tergantung. Jadi itu adalah perasaan yang baca ya. Jadi perasaan yang baca. Jadi kita itu akan lebih nyaman kalau kita membaca Al-Quran itu dengan penuh perasaan. Bukan hanya sekedar niru. Ya, sudah sering kita sampaikan kalau hanya sekedar niru, ya mungkin enak gitu ya. Tapi belum tentu orang apa namanya yang baca, terutama yang baca itu tatabur dengan apa yang dia yang dia baca. Yang dia baca. Karena kita membaca Al-Quran itu jelas adalah untuk Allah. Itu yang pertama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua adalah agar diri kita sendiri bisa mengambil ibrah manfaat darinya. Jangan sekali-kali membaca Al-Quran, misalkan biar didengar enak oleh orang lain. Ini jangan sekali-kali biar didengar enak oleh orang orang lain. Baca saja dengan benar, ya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Baca dari dalam hati, dari dalam hati artinya itu eh, apa namanya dari lubuk hati dibaca dengan penuh penuh perasaan yang benar tajwidnya dan sebagainya tidak ngerus tidak ngur tidak ngerus tidak ngurus orang orang lain tatkala kita jadi imam misalkan ngurus badi mburi ngomong kak enak suaranya yang ngurus ya ya walhasil kita membaca adalah karena karena Allah bukan karena yang lain <sniffs> seperti itu Sampai ada seorang apa namanya Mas ayah itu, Syekh itu tatkala dia sholat, ya kemudian e, di luar sholat dia diminta baca membacakan Al-Quran seperti tadi waktu di dalam sholat daiso. Ngulangi mana dak? Daiso gitu ya. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran sesuai dengan suasana hatinya gitu ya. Jadi ulangnya kayak guys yang mana <laughs> gitu ya. ya pakai lagu yang yang yang mana guys iso di luar sholatnya. Artinya nggak nggak nggak bisa e, persis seperti apa yang dia baca di dalam e, sholatnya. Ya, karena sesuai dengan suasana hati, ya suasana hati dipenuhi dengan perasaan. <sniffs> Makanya juga kita bisa membedakan misalkan e, tartil MP3 misalkan gitu ya, yang itu direkam dari sholat dengan yang direkam di radio. Beda. Beda perasaannya. Mendengarkannya juga juga beda. Ya, jadi kita mendengarkan juga beda. Yang ini adalah penuh dengan perasaan karena dia membacanya di dalam sholat direkam. Ya, yang ini membacanya di radio karena rekaman. Karena rekaman, ya rekaman mungkin dia tidak tetap bermaknanya. mungkin juga kadang-kadang keliru. si si si pateni ya kayak gimana? Kat kat kat kat ya. tulang mana? Diedit kan gitu. Kalau baca di hafalan kan enggak. Ya, membaca dalam sholat kan eh, kan enggak itu langsung dengan hatinya dengan penuh perasaannya. Jadi suasananya juga be beda, beda sekali. Kita bisa membedakan kok mana yang di dalam sholat, mana yang tidak di dalam sholat. Baik, itu tentang membaca ya. Sekarang yang ke berapa? Ke enam yaitu as-salatu ala nabi, salat selawat kepada Nabi SAW ba'da tasyahud al-awwal wal, akhir. Membaca selawat Nabi setelah tasyahud awal dan tasyahud akhir. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qala dia berkata kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwaqahu wa tuhurahu. Wa tahurahu. Dulu kami menyiapkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siwak dan alat bersuci beliau. Kemudian fayab'athuhullahu fi ma syaa an yab'athahu al lail. Allah pun bangkitkan Nabi, bangunkan Nabi di waktu malam. Sesuai yang dikendaki oleh Nabi. Fatasawwaka fayatasawwaka wa yatawadda'a fayatasawwaku wa yatawadda'u thumma yusalli tis'a raka'atin. Lalu Nabi pun bersiwak, lalu Nabi pun berwudu, lalu beliau salat sembilan rokaat. La yajlis fihinna illa inda thaminah. Langsung sembilan rokaat tidak duduk kecuali pada rokaat yang ke-8. Jadi langsung sembilan rokaat tidak duduk kecuali pada rokaat yang ke-8. Jadi nyambung. Kalau salami sampai delapan rokaat langsung lalu beliau duduk pada rokaat yang ke-8. Ke-8, belum ke-9 ya. Duduk pada rokat yang ke-8. Fayadu'u Rabbah lalu beliau berdoa kepada Rabbnya. Uyusalli ala nabiyihi lalu beliau berselawat kepada nabinya. Thumma yanhada lalu beliau bangkit wala dan tidak salam. Berarti tasyahud awal. Jadi pada rokat yang ke-8 duduk tasyahud awal. Beliau berdoa, beliau membaca selawat. Thumma yusallita siata, lalu beliau sholat yang ke-9 bangkit fayaqaudu lalu beliau pun duduk summa ya apa namanya yahmidu rabbahu wa yusalli ala nabiyyi wa yad'u summa yusallim lalu memuja memuji Allah Rabbnya lalu berselawat kepada nabinya dan berdoa kemudian beliau salam jadi ini salah satu contoh salat witir kalau sembilan rokaat jadi langsung sembilan tidak duduk kecuali pada rokaat yang ke-8 tasyahud awal lalu naik rokat yang ke-9 terus tasyahud akhir kemudian salam. Ya, ini cara kalau mau witir langsung 9 rokaat ya. Habis 9 rokaat ya kemudian yang beliau lakukan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala dalam redaksi yang lainnya lalu sholat dua rakaat lalu sholat dua rakaat Ya. Jadi boleh, habis witir lalu sholat lagi boleh. Bukan berarti habis witir tidak boleh sholat, sholat lagi. Ini pemahaman yang keliru. Karena sebagian di antara ikhwan ada yang memiliki pemahaman seperti ini. Jadi habis witir tidak mau sholat, sholat lagi. Ya, yang itu akibatnya menyebabkan misalkan tatkala teraweh gitu ya, pada saat imam selesai 8 rokaat pulang ke rumahnya ya dengan alasan nanti malam nambah kemudian witir sendiri ya ini ya ya kekeliruan sebenarnya ya kesalahpahaman jadi ikut saja bersama dengan imam sampai selesai biar mendapatkan fadilah keutamaan man salam al imami hatta yang syarifah kutibalahu qiyamul siapa yang sholat bersama dengan imam sampai selesai ditulis untuknya sholat sepanjang malam. Nah, nanti tatkala dia eh, habis terawih misalkan dari masjid pulang ke rumahnya, tidur, bangun, salat lagi. salat genap. Dua, dua, dua, dua sampai subuh. tidak apa-apa, tanpa ditutup witir. Ya, seperti itu ya. Ya, Mas sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sosigot, bentuk selawat kepada Nabi yang paling afdol itu yang mana? Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد hadis riwayat Bukhari Muslim jadi salawat Ibrahimiyah yaitu yang paling afdol ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ini yang paling afdal paling utama. Taib yang ketujuh. Sunnah yang ketujuh. ad ba'da tasyahudil awal wa thani. Doa setelah tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua. Jadi habis tasyahud itu ada doa, berdoa. Amma fa amma ba'dal awal adapun doa setelah tasyahud awal maka berserkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qa'adtum fi kulli rak'ataini jika kalian duduk pada setiap dua rakaat faqulu ucapkan at-tahiyatu lillah والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله lalu sunnah tadi yang sebelumnya membaca salawat ya Allahumma salli ala Muhammad seterusnya Lalu apa? Thumma liyatakhayyar ahadukum minad du'a'i a'jabah. Lalu hendaknya dia memilih doa yang dia apa takjubi gitu ya faliyad'u rabbahu azza wajal lalu hendaknya dia berdoa kepada Allah azza wajal dengan doa itu ya. jadi misalkan kita habis tasyahud awal boleh kita berdoa ya apalagi kalau misalkan imamnya enggak tangi nggak tangi-tangi, gitu, nggak berdiri-diri, terus ngapain? Ya, masuk ngelak ngelamun mesti. Imam mikir mau coba aja kok suwi ini buang. Aku hari perasaan kayak mau itu pengaruh kan gitu jadinya ya. Ah, nggak khusus malahan, ngerasani imam malahan. <laughs> ya, karena jelas kita nggak mungkin, nggak mungkin manusia itu bisa diem. Nggak mungkin. Ayo, sampean misalkan disuruh mengheningkan cipta, pusatkan pikiran. Ayo coba saiki iso nggak? Gak iso. Nggak bisa. Manusia itu nggak bisa diam. Gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa diam. Nggak bisa kosong. Pikiran manusia nggak pernah bisa kosong. Kosongkan pikiran. gak iso. Paling kosongkan pikiran. Mikire. Yo, apa ya cara ngosong pikiran? <laughs> Kan, kan gak iso. <laughs> Ayo, gak iso. <laughs> gak iso. Kosongkan pikiran. Nggak mungkin. Kalau nggak diisi dengan dirinya sendiri, diisi dengan yang lain cuma anu pikiran merasakan nafasnya itu pasti. Lah ya, karena sini. Tatkala dia mengosongkan pikiran, kalau enggak diisi dengan dirinya sendiri, diisi dengan yang lain. Gitu ya. Kalau enggak diisi darinya diri sendiri, maka diisi dengan yang lain. Di antaranya adalah diisi dengan setan. Itu mesti itu sudah. Jadi kosongkan pikiran gitu ya. Oh, belajar-belajar bela diri itu oh, itu sudah jin mesti. Kalau sudah kosongkan pikiran, nah ini mesti sudah masuk karena manusia nggak mungkin kosong. Ya kalau nggak diisi dengan diri sendiri, diisi sekali lagi dengan yang yang lain. Gak bisa kosong. Ya, misalnya misalkan sama latihan bela diri, ayo sekarang pusatkan pikiran, kosongkan pikiran, gak iso. <laughs> Gitu ya, ya, <laughs> ya, <laughs> nggak iso gitu ya eh beli lagi eh, jotos-jotosan <laughs> gitu. Ya, ndak bisa manusia itu tidak bisa. Sekali lagi, kalau nggak diisi dari dirinya, diisi bangsa lain itu loh. Dan itu pada dasarnya cara-cara seperti itu membuka pintu diri untuk dimasuki mereka. Sekalipun tidak merasa. Sekalipun dia nggak merasa, gitu ya. Itu dia buka dirinya, jin masuk kepada dirinya. Tidak merasa. Biasanya kadang-kadang itu kita nggak merasa bahwa jinnya melakukan itu kadang-kadang itu kita itu terfokusnya sama, sama, sama yang pencipta gitu loh kayak, kayak Allah gitu ya padahal saya pikir-pikir itu ngelambiar ini <laughs> iya ngelambiar sing bentar iku aja dikongkon ngosong nang pikiran. Ayo nah, maca Quran. <laughs> Nah, lho gitu ya. Aja ngosong-ngosong nang pikiran ndak iso ya. Kita disuruh itu untuk banyak berde berzikir, berzikir gitu. Ojo dikosongkan pikiran. Mending sapu ngai gitu ya, gitu. Ya ya. Kan hmm. ya. ya. Iya, jadi nggak bisa ya. Jadi nggak terlarang ya, boleh kita latihan bela diri nggak ada masalah ya, silakan. Tapi kalau itu kan gurunya ngomong, ayo kosongkan pikiran, pusatkan pikiran. Tidak usah pak, ya sabung ya pak, ini pak. Gini. Gini. Gitu. Enak karuannya, benar-benar. <coughs> benar-benar fisik. no Kita lanjutkan. Mana tadi? Nomor tujuh ya. Taip. Jadi pada eh yang kelambar tutup kun memang bahasa apa memangnya. Jadi habis ya, misalkan imam kok nggak bangun-bangun untuk rokat naik rokat yang ketiga, maka jangan ngelamun. Berdoa. Habis tasawuf itu tempatnya kita ber berdoa banyak berdoa berdoa kepada minta minta minta terus kepada Allah ya isone siji donga ya itu diulang-ulang ya isone iso ya Allah masukkan aku surga ya ulang-ulangan gitu ya Allahumma inna as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inna as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Dibaca berulang seperti itu. Ya justru dengan mengulang-ulang doa itu kekhusyuan datang sebenarnya. ya Itu ya. Sekali dibaca gak ngefek, dua kali dibaca gak ngefek, ya tiga kali mulai. Ya mulai, mulai terus seperti itu. Dan itulah nikmatnya orang berdoa kepada Allah. Kita lanjutkan. Wa amma ba'da adapun berdoa setelah saud yang kedua, maka faliqauli sallallahu alaihi wasallam maka berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza faragha ahadukum at-tashahhudil akhir" Jika salah seorang di antara kalian itu selesai dari tasyahud yang akhir, falyata'awwaz billahi min arba'. Maka hendaknya dia bertawud kepada Allah dari empat hal min azab jahannam wa min adzabil qabr. Dari azab api neraka jahannam, dari azab azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan kematian. Wa min syarril masihid dajjal dan dari keburukan al-masih ad-dajjal. Ya, kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min شر fitnatil masihid dajjal. Dalam redaksi yang lainnya dari wa minal ma'thami wal maghram. Diterjemah apa itu? Ya, wa minal ma'thami wal maghram. Dari dosa dan juga dari hutang. Ya, tanggungan. Ya wa minal ma'thami wal maghram. Dari segala macam bentuk dosa waktu dosa, tempat dosa, segala macam apa namanya hal yang berkaitan dengan masalah do, dosa dan segala hal yang berkaitan dengan masalah hutang. <coughs> Kemudian juga ada doa-doa yang lain yaitu doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru illa ant atau fa innahu la yaghfiru zunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga doa yang kalau kita panjatkan luar biasa. Ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri dengan zaliman yang banyak. Tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali engkau, maka ampuni aku dengan ampunan dari sisimu. Rahmati aku, sungguhnya engkau adalah zat yang mengampuni lagi-lagi zat yang maha penyayang. Ya, ini kita baca, yo, bisa terenyuh kan itu ya, ya ya, penuh dengan uh, tadabbur, tafakur, kerendahan diri kepada Allah, yang pengakuan akan kezaliman diri kepada kepada Allah luar biasa kalau kita membacanya dengan penuh tadabbur, tafakur. Ya. <clears throat> ya hendaknya kita jangan membacanya seperti orang yang sudah hafal di luar kepala. Ya, membacanya seperti orang yang hafal di luar kepala, ya, misalkan إن في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات من شر فتنة المسيح الدجال ya Allah ini dalam tunas ilmu kita fikri fa inna lillahi fi rudun bailant. Ya, ya apanya kalau gini itu ya? Ini dongo karena gremeng kan itu. <laughs> ya. Jadi doa sing bener lek dongo iku ya. Itu kan murojaah ya <laughs> <laughs> itu bukan berdoa kalau gitu itu murojaah, muraja apalan kayak lali itu. Ya. Itu gak berdoa kalau seperti itu ya, berdoa yang benar. Allahumma firli dambi tiqahu wajillahu wasirrahu ala niyatahu wa awalahu wa akhirahu. Kan gitu ya doanya. Jadi wajah <laughs> ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati benar. Ini murajaah ini gak ngare itu ya. saya nyatet tuh ya ditulis iki murajaah. Dari iki murajaah gitu ya. Gak ditulis donga iki. Jadi jangan membaca seperti kita hafal di luar kepala ya. <clears throat> Makanya di, dikasih ajaran apa dikasih tahu doa yang banyak agar kita kadang baca yang ini, kadang baca yang itu gitu ya. Kemudian mungkin dibaca semuanya dibalak balik kadang awalnya ini, kadang awalnya itu. Biar apa? Biar ada interaksi kita dengan apa yang kita baca, gitu ya. Dibolak-balik itu kan mikir ya. Nah, taib. Yang delapan <clears throat> Jam berapa? 734. Yang ke kedelapan. Yaitu at-taslima atsaniyah, salam yang kedua. Salam yang kedua ini adalah loh, doa yang berikutnya belum tak baca. Allahumma ufir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa Ya, ya Allah ampuni aku apa yang telah berlalu dan apa yang telah apa yang akan datang kemudian. Apa yang aku sembunyikan dan apa yang kulakukan dengan terang-terangan apa yang aku lakukan dengan berlebih-lebihan. Dan apa yang kau tahu lebih tahu daripada aku. Engkau lah zat yang muqaddim. Engkau lah zat yang muakhir. Engkau zat yang awal. Ya, apa namanya tidak ada yang mengawali, engkau zat yang akhir dan tidak ada yang apa namanya <clears throat> tidak ada setelahmu sesuatu pun. La ilaha illa Ya, tidak ada sembahnya hak kecuali engkau. Ya, ini juga kita kita baca ya. <coughs> semua ini di buku yang dulu pernah dibagi sudah ada semua ya. Yang ke kedelapan. Atas lima asannya. Salam yang kedua ini adalah sun sunnah. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Salam yang pertama <coughs> wajib tarukun. rukun. Rukun tak wajib. Ayo. <laughs> Rukun, Ya, harus beda lo ya. Eh, karena kaitannya be beda. Rukun sama wajib apa dulu perbedaannya? Kalau rukun wajib kembali. Iya, wajib kembali lalu nambah sujud sawi setelah salam. Kalau wajib sholat tidak kembali sujud sawi sebelum Salam. Ya, makanya tadi itu salam yang pertama wajib tak rukun? Rukun. Bedakan lo ya. Baik. Jadi salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa salamnya dua kali. Seperti hadis Amir bin Sa'ad dari bapaknya dia berkata, Kuntu ara. Dulu aku melihat Rasulullah SAW yusallimu an yamini wa an yasari hatta ara bayadha khattihi. Jadi aku dulu melihat Nabi salam dari kanan dan kirinya hingga aku melihat putihnya pipi beliau. Putihnya pipi beliau. <clears throat> Dan atas lima al-uhla rukunun. Salam yang pertama adalah rukun. Adapun salam yang kedua sunnah. Karena Nabi SAW pernah mencukupkan diri dengan salam yang pertama. Assalamualaikum. Wis gitu ya. Nabi pernah mengucapkan seperti itu. Ya. Jadi kana yusallimu fi salati taslimatan wahidatan tilqa'a wajhi yamilu syakil ayman qalila. Nabi pernah salam sekali. Ya, lalu menghadapkan wajah beliau sedikit ke arah kanan. Ya, assalamualaikum sedikit ke arah kanan. Ya. Ya, ini juga diperhatikan misalkan kita batal assalamualaikum warahmatullah bareng ambek sing buri. Gitu ya, batal. Maka tidak perlu salam ke kiri. Paham insyaallah? Yang kesembilan. Al-zikru wa du'a ba'da salat. Zikir dan doa setelah salat. Adapun zikir Ya, ataupun zikir kan? Tep, zikir adapun zikir eh, yang telah sabit sahih dalam hadis-hadis diantaranya adalah hadis barang siapa yang bertasbih di selepas sholat 33 kali bertahmid 33 kali bertakbir 33 kali maka itu adalah 99. Lalu dia membaca sempurnanya 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu in kanat mithla zabadil bahri maka akan diampuni untuknya seluruh dosa dan kesalahannya sekalipun sebanyak buih di lautan itu keutamaannya. Jadi itu tasbih tiga tiga tahmid tiga tiga takbir tiga tiga lalu tahlil sekali. Maka itu keutamaannya besar. Dosa-dosa kita berguguran sekalipun sebanyak buih di lautan. Dosa apa ini? Kecil. Dosa kecil. Kalau dosa besar sih durung masah. Dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Lalu membaca di antara zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله mukhlisina lahun dina walau kariyal kafirun. Gitu ya. Jadi mukhlisina lahun din walau karyal kafirun. Jadi ini adalah diantara doa tatkala kita selesai salat. Lalu juga yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walau alhamdu wa ala kulli syai'in qadir. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجند منك الجند gitu ya. Nah, khusus setelah salam maka zikirnya adalah habis salam astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram ya. Jadi khusus habis salam itu langsung Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Lalu Allahumma anta salam Nah setelah Allahumma anta salam ni sakarepe wis sampean walak walik sakarepe Ini ya bebas ya Tasbih dulu monggo Tahlil dulu Monggo, moco ayat kursi, man ayat al kursi, tubura kulli salatin maktubatin lam yahil, lam yahul baina wa baina dukhulil jana ilal maut. Siapa yang baca ayat kursi selepas setiap salat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia dari masuk surga kecuali kematian. Lewis mati melbu surga. Ya, dan juga membaca apa? Al-Ikhlas, al falak An-Nas lima waktu satu kali, subuh maghrib atau subuh asar tiga kali. Seperti itu. Ya ini diantara <clears throat> doanya. Faham insya Allah ya? Baik. Yang kemudian, nah di antara zikir tadi itu, ya kita bisa membaca doa di antara doanya adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon ber, apa, pertolongan, ya, tolonglah aku untuk zikir mengingatmu, untuk syukuri mensyukuri segenap nikmatmu, dan untuk memperbagusi segenap ibadahku kepadamu. Allahumma inni a'udzubika minal jubn ya Allah aku berlindung kepadamu dari pengecut wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur aku minta perlindungan kepadamu dari dikembalikan kepada usia yang apa usia yang renta ya usia yang ya ardhil umur umur yang rendah yang jelek ya pekun wa a'udzubika min fitnati dunia aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia wa a'udzubika min adzabil qabr dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur Rabbi qini azabak yauma tub'atsu ibadak. Ya Allah, lindungi aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. yawma tab'atsu ibadak. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma alamu antal muqaddim antal muakhir la ilaha anta tadi sudah kita jelaskan. Atau kita baca lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma ini a'udzubika minal kufri wal faqri wa adabil qabri. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kekufuran, kefakiran, dan adab kubur. Maka doa <coughs> yang seperti ini adalah <coughs> mustajab. Ya, mus, mustajab. Demikian. Nah, cuman bagaimana? Apakah dengan mengangkat kedua tangan ataukah apa namanya tidak? Ya, yang jelas kalau kita kembalikan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diriatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam habis sholat waktu mengangkat kedua tangannya. Itu kalau kita kembalikan kepada e, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah kemudian sebagian di antara para ulama khilaf masalah ini. Ya, ada yang dengan mengangkat tangan, ada yang tidak dengan mengangkat tangan. Walhasil jangan saling menging mengingkari. <clears throat> Cukup, Insya Allah ya. berdoa dengan bahasa kita sendiri. Hmm. Ya contoh misalnya pada waktu itu kita mendapat beban hidup gitu, hmm. terus kita doa dengan bahasa kita sendiri. Hmm. Mohon diinginkan hanya apa tidak menggunakan eh, atau yang yang dicontohkan gitu, itu dibolehkan apa enggak? Eh. Terus yang kedua Ustaz, mumpung ini bahas sholat. Mari Ustaz itu. Ya, betul, ya, sholat di atas kendaraan dalam perjalanan taruhlah di dalam kereta api kita sholat duduk di depan kita itu seorang wanita pas kita itu duduk berhadapan dengan seorang wanita nah itu sholatnya sah atau gimana baik <clears throat> pertanyaan yang pertama tentang membaca doa di dalam sujud sholat boleh nggak pakai bahasa selain Arab maka jawabannya boleh asal di hati. Di hati saja. Kalau di lesan nanti khilaf ya. Khilaf para ulama. Kalau dibaca dengan lesan maka nanti khilaf. Maka amannya adalah di batin aja. Ya, di batin ya. Jadi zikir apa namanya? doanya minta kepada Allah dalam hatinya minta kepada Allah ya. Dan jangan di lesannya biar keluar dari khilaf di antara para ulama. Ya. Paham insyaallah ya? Pertanyaan kedua, sholat di kereta api, ya. Sholat di kereta api ternyata di depannya itu cewek. Ditambahin mana? Cantik. Iya. <laughs> Bagaimana caranya? Ya. Kereta api bisa dibalik toh? Ada yang bisa. Bisa. Tapi yang ekonomi nggak bisa. kan ngadep sana semua. Iya. Kalau yang ekonomi ada depan nggak bisa dibalik. Jadi ya Lancet Enggak yakin nggak bisa dibalik. Nggak bisa. Nggak bisa. Ah, yang depan. Baik. Kalau misalkan bisa dibalik, kalau sini eksekutif dan bisnis ya, tapi bisnis sekarang nggak ada kan? Eksekutif, maka dibalik. Gitu ya. Kalau apa namanya nggak bisa lagi ya itakulah mas tatatum bertakwa semampunya. Ndingkluk godul basor. Lah terus godul basor kono dengkule kan ya. Nah, <laughs> bisa gitu ya. Waduh repot. Ah. ya. <coughs> ya. <coughs> Kalau merasa terganggu, merem. Ya merasa terganggu maka merem. Merem sih terganggu ae, yo. Ditutupi motone ya. Enggak serban, seret <laughs> seperti itu. Walhasil kalau sudah seperti itu itaqullah mastata'tum. Bertakwa semam semampunya. Ada teman saya yang persis itu enggak pernah mau naik kereta. Saya eh, kaisa salate. Kata kalau pergi bareng ke Jogja itu enggak pernah. Tidak bisa sholat iya mau sholat iya ya bagus kalau punya prinsip seperti itu iya nggak bisa berdiri Ustaz juga kabir pertama aja duduk Iya, makanya inilah keutamaan orang itu kalau safar nggak sendirian. Iya, kalau safar sendirian ya itu mang kape serba pekewu karena kancane soalnya. Tapi kalau bareng-bareng enak. Oke kancane enak. bisa jamaah bareng di jerubis. Hmm. Ya, Andrea, Hmm, ya itu. Karena banyak temannya bisa iya. seperti itu. Ya, ya karena banyak teman itu kan menguatkan uh, anu apa iya. jenenge mental. Anak juga pernah kok dari Jakarta pulang bareng sama teman-teman para ustadz habis dari Tauroh. Lalu ya, di antara kami ada yang ada, di antara kami ada yang koma, perlu sholat di kereta api ngimami, iso gitu ya. Soalnya anak kancani gitu ya. Lek ijenan ya perasa gua rek. Gitu. <laughs> Allahu akbar, Allahu akbar gitu ya. jadi ya itu masro, itu syariatkan, cuma kan ya, ya, gimana gitu loh ya. Enggak ada penguatnya kan itu. Kan akan sholatnya berhadapan gini ya Pak Ustaz? Caranya. Caranya sholat? Iya. Lang ini gua. Wow. Ya sholat semampunya, sebisanya. Waktu hasil diusahakan apa namanya eh, menghadap eh, kiblatnya di mana dulu. Di, kalau kiblatnya itu ke sana, sementara di sana, ya minta tuker aja Pak, minta tuker depannya Pak, mohon apa namanya, mesti di gelem, mesti gelem nih. Eh. Ya gitu ya saya mau sholat kiblatnya di sana saya boleh pindah sebentar untuk sholat dulu gitu ya nggak ada masalah kalau sholat duhur itu mesti lewat kalau dari Jogja ke Bangil itu lewat hmm. takut tapi biasanya di jamak bisa eh, istilahnya kan jam 4 datang ah. tapi cukup khawatir kalau ada apa-apa itu nggak tahu gitu iya iya apa apa ya jadi sholat di kendaraannya tadi itu sesuai dengan kemam kemampuan. Ittaqullaha mastata'tum. Karena agama ini enggak angel kan ya. Mudah ya, mudah saja di mana saja kita bisa melakukannya. Hmm. Sudah cukup? Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.